Zalika huruf 22 isyarah Zalika zalikum zalikum tilka tilkum tilkum artinya itu Zalika zalikum zalikum tilka tilkum tilkum artinya itu Ulaika mereka itu Ulaika mereka itu Zalika itu Alkitabu bukan huruf, pasti yang lainnya.